Berarti ada dua poin penting yang itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, seorang muslim. Kewajiban beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas dan mutabaah dan yang kedua kewajiban untuk senantiasa inilah sesungguhnya dinul Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam secara keseluruhan ibadah lalu istiqamah disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dan menyatakan ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak Ya Rasulullah SAW Sampaikan kepada aku tentang Islam ini dengan satu kata Aku tidak akan lagi bertanya kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah Islam satu kata Satu kata yang menggambarkan tentang Islam Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Bimbingan Islam dari mulai awal sampai akhir. Dari mulai masalah akidah, ibadah sampai terkait dengan bab-bab adab wal akhlak itu semuanya kembalinya kepada al-imanu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul amantu billah. Iman kepada Allah ini merupakan inti sari Islam. Semua bimbingan-bimbingan Islam yang begitu luas, yang begitu sempurna adalah konsekuensi-konsekuensi daripada iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kepada Allah yang mengandung adanya akidah yang sahiha, akidah yang benar. Prinsip-prinsip keimanan yang sahih. Iman kepada Allah yang dibangun di atas dasar ilmu. Bukan kejahilan. Iman kepada Allah yang diwujudkan dengan ibadatuhu. At-ta'abud lillah beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan segenap makna ibadah yang begitu luas. Supaya diterima ibadah itu maka harus dengan ikhlas lillahi ta'ala dalam menyampaikan dalam menjalankannya dan dengan mutaba'atu sunnah sesuai dengan sunnah dalam mengamalkannya. Itu Islam. Amantu billah. Namun dalam riwayat ini barakallahu fikum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menambahkan bimbingannya. Bukan semata-mata menjawab pertanyaan sahabat tadi. Sebab tidak semata-mata kita beriman, tidak semata-mata kita beribadah, tidak semata-mata ikhlas dalam ibadah, tidak semata-mata kita sesuai dengan sunnah dalam perkara ibadah, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Beliau mengatakan thumma staqim. Qul amantu billah thumma staqim. Katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah kamu. Perintah di sini. Thumma staqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atas iman tadi isi Istiqomalah kamu di atas ibadah kepada Allah tadi dengan keikhlasan dan mutabaatus sunnah. Semesta. Yang kedua inilah yang sangat diperhatikan dalam Islam. keisi Keistiqomahan. Dikarenakan tidak cukup iman sekali. Terus hilang setelah itu. Nggak dianggap. Tidak cukup iman setahun dua tahun Tahun berikutnya nggak punya iman Gugur semuanya Tidak cukup ikhlas Dalam sekian ibadah Lalu riak setelah itu Syirik setelah itu nggak ada gunanya Juga kalau semata-mata mutaba'atus sunnah dalam sekian ibadah, dalam setiap kesempatan, tapi yang lainnya tidak, nggak ada gunanya. Yang membedakan antara seorang mukmin yang sesungguhnya dengan mukmin yang nggak sesungguhnya itu keistikomahan dia. Bagaimana dia bisa teguh, tegar, tabah, istiqamah di atas semua tadi, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan dimanapun dia berada, kapanpun itu. Ini yang paling penting, isi komah tadi. Thummastaqim. Lalu isi komahlah kamu di atasnya. Ikhwanamtina azakumullah komah ini perkara yang begitu agung dalam Islam. Begitu mulia dalam Islam. Tidak hanya kaum muslimin yang dituntut, yang diminta, yang diperintahkan untuk isi koma. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam Seorang Nabi, seorang Rasul Diampuni semua dosanya Yang lalu, yang sekarang Yang masa akan datang Dimaksumkan oleh Allah Azza wa Jal Dijamin dengan surga Juga diperintah untuk koma. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam surat Hud. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada beliau, "Fastaqim kama umirta." Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Surat Hud ayat yang ke-112. Fastaqim kama umirta. Ini perintah. Dan perintah ini yang kali pertama dituju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fastaqim kama umirta. Hendaklah engkau wahai Nabi alaihi salatu wasallam istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau. Wa man taba ma'ak baru menyebut umatnya. Wa man taba ma'ak dan orang-orang yang bertaubat bersama dengan engkau wahai Nabi. Wala tadghau dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Rasul diperintah. Apalagi umatnya. Apalagi umatnya. Di masa itu, masa-masa nubuah, masa-masa turunnya wahyu, masa-masa keemasan Islam wal muslimin dituntut untuk isi koma Apalagi barakallahu fikum masa-masa akhir kaum muslimin. Di sana kondisinya jauh lebih jelek dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kejelekan di mana-mana, kerusakan di mana-mana, penyimpangan akidah di mana-mana, kekufuran, kesyirikan di mana-mana kemaksiatan, dosa, kefasikan, syahwat di mana-mana. Fitan yang namanya fitnah di mana-mana dengan ragam fitnah, fitnah harta, fitnah wanita, kedudukan dan tahta, fitnah syubhat, fitnah pemahaman yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat dan yang lain-lainnya. Itu semuanya ada di masa-masa akhir umat ini. Maka tentunya barakallahu fikum anjuran untuk istiqomah di masa seperti sekarang ini lebih-lebih lagi. Di masa dulu saja di dipercaya istiqomah apalagi di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Untuk Nabi Muhammad saja di, diminta istiqomah apalagi umatnya apalagi yang selain beliau alaihi salatu wassalam maka min babi aula lebih-lebih lagi barakalafikum sangat-sangat dianjurkan untuk istiqamah. barakalafikum fikum. Uh, <clears throat> Istiqamah ini dalam Islam dalam nasul kitab wa sunnah dibahasakan dengan ragam redaksi. Ini sangat penting untuk dipahami supaya kita bisa lebih mendalami mana istiqomah ini. Dalam nas ayat atau hadis terkadang menggunakan bahasa yang tegas istiqomah Seperti hadis yang saya bacakan tadi. Aqul amantu billah thumma staqim. Juga seperti dalam Al-Qur'anul Karim yang saya bacakan di atas juga. Fastaqim kama umirta. Juga dalam ayat yang lain di dalam surah Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-30 30 sampai 37 32 Allah mengatakan dalam firman-Nya innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah rabb kami adalah Allah sama dengan amantu billah thumma istaqamu Kemudian mereka istiqomah di atas iman tadi. Thummastaqamu dengan bahasa istiqomah. Barakallahu fikum. Terkadang juga menggunakan redaksi al-i'tisam. Berpegang teguh. Barakallahu fikum. Entah dengan bahasa al-i'tisam billah atau al-i'tisamu bihablillah berpegang teguh dengan Allah atau dengan tali Allah itu juga mengandung makna istiqamah keteguhan ketabahan ketegaran seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Ali Imran Allah mengatakan dalam firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa Hendaklah Kalian beriktisam dengan tali Allah bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Al-iktisam as-sabat. Keteguhan, kekokohan, ketegaran, ketabahan. Al-iktisam istiqamah. Yang namanya iktisam juga dimanakan dengan keistiqomahan. Ketika dia tegar, kokoh, tabah, teguh dengan tali Allah, pertanda dia isi koma di atasnya. Al-i'tisam maknahu thabat. Juga barakallahu fikum terkadang disebutkan dengan bahasa al-istimsak atau tamasuk. Dengan bahasa tamasuk juga sama, berpegang teguh, memegangi dengan kuat. Tamasuk. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda fa innahu man yu'ish minkum ba'di fa فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Al hadis. Kata beliau sungguhnya siapa saja di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti maka dia akan menyaksikan ikhtilaf yang begitu banyak. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sepeninggalku Beliau mengatakan tamassaku biha. Perintah tamasuk Pegangi kuat uh, dengan kuat sunnahku tadi. Wa'adhu 'alaiha bin nawajid dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Kalimat tamassaku biha itu bukan semata-mata perpegangan, tapi juga ada keteguhan di situ. Ketika ada seseorang yang tamasuk bisunnah. tanda dia isi komah di atasnya tamassaku biha. Bukan semata-mata mengamalkan sunnah, mengilmui sunnah, tapi juga harus kuat memegangi sunnah dan isi komah di atasnya. Dengan kalimat tamassaku. Kadang i'tisam, kadang tamassuk, kadang isi komah, kadang juga dengan bahasa sabat, sabat juga ter terkait dengan bahasa asobr ala al sunnah terkait dengan, bahasa-bahasa yang lain dengan makna yang sama barakallahu fikum semua itu maksudnya adalah sama perintah dan anjuran bagi segenap kaum muslimin untuk berpegangan dengan Islam yang sahih berpegangan dengan sunnah kemudian berpegang teguh dengannya kemudian tegar kokoh di atasnya kemudian sabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan dalam memeganginya dan isi istiqomah di atasnya sampai akhir hayat dia. Ini semuanya dimanakan dengan makna yang serupa. Kewajiban isi istiqomah di atas Islam yang benar. ala nu'ain Istiqamah itu dibagi dua ini tingkatannya. Yang pertama ialah al-istiqamatu 'alal Islam. Keistiqamahan di atas Islam. Islam ya, ikhwan, secara umum. Keistiqomahan ini akan menyelamatkan seseorang dari kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur disebut juga dengan sebutan al dalalah al al-kamilah atau ad-dalalah kamilah atau al dalalah al al kulliyah kesesatan yang sempurna atau kesesatan yang sifatnya kuliah secara total. Itu kufur wa keisi Keistiqomahan seseorang di atas Islam secara umum akan menyelamatkan dia dari situ. Ini yang membedakan antara muslim dengan yang kafir. Muslim dengan yang musyrik. Barakallahu fikum. Ada lagi yang kedua dan ini adalah puncak keistiqomahan. Dan merupakan hakikatul istiqamah. Hakikat sebuah istiqamah yaitu al istiqamatu ala sunnah. Istiqamah di atas sunnah. Bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam semua aspek beragama. Akidah, ibadah, dakwah, muamalah, akhlak, adab, keseharian, semuanya. Istiqamah ala sunnah barakallahu fikum akan menyelamatkan pelakunya dari beragam syubhat. Syubhat-syubhat yang menyimpang selain kufur dan syirik. Selamat dari berbagai macam ideologi yang menyesatkan. Selamat dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Selamat dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ritual-ritual amaliyah yang menyimpang. Juga akan menyelamatkan dia dari berbagai macam syubha syahwat, kemaksiatan, kefasikan, dan yang lain-lainnya. Kemukaran-kemukaran yang ada. Atau dengan bahasa yang lain al dhalalah al-juz'iyah Kesesatan yang sifatnya parsial Atau Dhalalah dengan makna Bukan kekufuran Yang ini para kelasikum puncak keisi komahan Istiqamah yang seperti ini akan membedakan seorang sunni dengan mubtadi. Membedakan antara seorang salafi dengan hizbi. Dengan keistiqomahan ini. Membedakan antara orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah dengan orang yang fasik, yang fajir, yang ahli maksiat. Jatuh dalam banyak kemungkaran-kemungkaran. Dipahami insyaallah ya. Yang membedakan antara orang yang akhlaknya mulia dengan yang buruk akhlaknya. Membedakan antara orang yang muamalahnya bagus dengan yang yang yang buruk buruk muamalahnya. Ini puncak keisi kemahan, Puncak keisi kemahan. barakallahu fikum. Maka di sini ada sebagian umat Islam bahkan banyak dari kalangan kaum muslimin yang diberi taufik, beri hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan poin yang pertama. Muslim, dia masuk Islam, lepas dari, dari kesyirikan, kekufuran, namun bertahan di situ. Dan terus dijaga sampai dia mati. Matinya, mati Islam, mati Muslim, bukan mati kafir, bukan mati musyrik. Namun secara amaliyahnya ada yang penyimpangan bid'ah, ada yang dosa, ada yang maksiat dan yang lain-lainnya. Maka dia sisi keutamaannya dia mati atas Islam. Kalaupun dia nanti, kalaupun dia nanti diazab dengan dosa-dosa yang dia miliki, dengan penyimpangan-penyimpangan yang dia miliki, maka keislaman dia, keimanan dia, ketauhidan dia akan menyelamatkan dia dari kekekalan dalam neraka. Kalaupun dia azab, Artinya masih banyak kesempatan untuk lepas daripada itu. Eh, Allah menghendaki diampuni. Masyiatullah untuk mengampuni dia. Selesai aman dia. Ada kesempatan yang berikutnya mendapatkan syafaat syafaat dari para anbiya ul mursalin, syafaat dari para malaikat, syafaat dari kaum muminin, syafaat dari para syuhada, syafaat dari anak-anak yang meninggal dunia sebelum dia balik, terakhir syafaat dari Allah Azza wa Jal. Banyak, banyak kesempatan. Kalaupun dia azab, dia selamat dari kekekalan dalam neraka. Tapi yo ya gak enak om dia azab. Ketika dia mendapatkan taufikul hidayah dari Allah Azza wa Jalla dengan komahan yang kedua. Dialah muslim yang sebenarnya. Dialah seorang muslim, dialah seorang yang mukmin, dialah seorang yang dikatakan sebagai sunni salafi. Dan ketika dia isi koma di atas sunnah ini sampai dia mati, maka dia mata ala sunnah. Mata ala sunnah. Yang seperti inilah yang mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan terkait dengan orang-orang yang mulia. Keutamaan husnul khatimah. Ini. Keutamaan nanti langsung mendapatkan barakallahu fikum e, naimul qabr. Nikmat kubur di alam kubur nanti. Ini orangnya. Nah, yang diberi kemudahan-kemudahan nanti ketika di, di hari kiamat proses kiamat nanti Peristiwa demi peristiwa akan dia alami. Semoga dikasih kemudahan-kemudahan. Hisapnya mudah. Ha, semuanya mudah. Bisa masuk dalam telaganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimudahkan untuk menyeberangi sirat. Dan ujungnya adalah surganya Allah Azza wa Ini yang paling utama. Dengan keisi komahan tadi. Barakallahu fikum. Maka tidak cukup hanya semata-mata kita berislam tapi dituntut lebih daripada itu Islam kita harus di atas sunnah dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dengan pemahaman salaf tidak cukup kita berislam dan di atas sunnah dengan pemahaman salaf dituntut untuk istiqomah di atasnya sampai akhir hayat nanti. Ini yang berat. Alhamdulillah secara real kita bisa mengklasifikasi umat manusia secara umum terkait dengan hasil akhir nanti menjadi empat. Yang terkait dengan keisi komahan ada finishnya. Kapan finishnya? Kapan finishnya? ya kita mati. Itu finishnya masing-masing orang. Finish untuk semua makhluk dengan terbitnya matahari dari arah barat. Selesai masa-masa taubat, ditutup semuanya itu. Realnya nanti akan terbagi, terbagi menjadi empat. Yang pertama ialah seseorang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Di sepanjang hidupnya, Masya Allah, di atas selama sunnah. Ya namanya manusia, ada salahnya, ada dosanya. Taubat. Ada yang istighfar. Kemungkaran-kemungkaran yang dikerjakan. Cepat insaf. Namanya manusia yang ada yang maksum, tapi cepat dia berubah, cepat dia bertaubat, cepat dia eh, eh, berisifat kepada Allah Azza wa Jal Cepat dia menjauhi perkara-perkara yang merusak iman dia tadi itu. Sehingga secara umum kehidupan dia dari mulai awal sampai akhir luar biasa. Alal Islami wa sunnah. Sampai dia berhasil menghembuskan nafas yang terakhir di atas sunnah. Luar biasa luar biasa. Ini adalah faiz minal faizin. Muflih minal muflihin. Seseorang yang betul-betul berbahagia, yang beruntung, yang menang dalam kehidupan dia. Ini yang harus kita kejar. Barakallahu fikum. Ini namanya bagus panjang hidupnya sampai mendapatkan husnul khatimah. Ada lagi yang kedua sebaliknya. Sebaliknya. Sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Selalu dalam kegelapan. Kegelapan kufur, kegelapan syirik. Gelapnya bid'ah, kemaksiatan dan yang lainnya. Sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya ya kawan. Ternyata dia pun akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir di atas perkara tadi. Nauzubillah min dzalik. Ada halikun min halikin. Yang ini termasuk orang yang binasa. Orang yang halik yang binasa di dunia, binasa pada agamanya, binasa di akhirat nanti. Dia mendapatkan su'ul khatimah. Khatimah yang jelek dan dia Allahul musta'an mendapatkan ancaman yang begitu mengerikan di yaumul kiamat nanti. Ketika dia ternyata orang yang kafir sepanjang hidupnya dan dia mati di atas kekafirannya, maka mendapatkan suul khatimah. Ketika di alam kubur mendapatkan azab kubur. Ketika dia yaumul kiamat prosesnya begitu berat dan ujungnya nanti nerakanya Allah dan fiha kekal di dalamnya di dalamnya tetapi ketika dia matinya bukan di atas kekufuran dan kesyirikan akbar dia matinya di atas dosa besar maksiat kefasikan dan yang lain-lainnya maka dikhawatirkan kita mengkhawatirkan keadaan dia semenjak dia mati dari mulai alam barzakh sampai ujungnya nanti. Walaupun punya harapan seperti poin-poin di atas mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Namun kondisi dia jelek. Su'ul khatimah. Ada halik minal halikin. Ada lagi barakallahu fikum Seseorang tadi dikatakan selamat minas salimin minan najin selamat. Yaitu orang-orang yang dalam kehidupannya barakallahu fikum dipenuhi dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Dipenuhi dengan berbagai macam kefasikan-kefasikan. Dosa, kemaksiatan, kemungkaran. Ya ada si ibadah, ada si iman, ada si amal soleh. Tapi yang mendominasi kehidupan dia maksiat, kemungkaran, bahkan penyimpangan-penyimpangan. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya Allah berikan oleh hidayah kepadanya. Insaf taubat dengan taubatan nasuha. Kembali ke jalan yang benar, akidahnya diperbaiki sahihah, prinsip-prinsip imannya diperbaiki benar. Ibadahnya Masya Allah Semakin bersemangat dengan penuh keikhlasan ala sunnah juga yang lainnya, muamalahnya, adabnya, akhlaknya, kesehariannya. Luar biasa. Dia telah bertaubat dengan taubat dan nasuha. Islam ala sunnah. Tidak lama dia mati. Mati ya ikhwan. Dia mata ala islamihi was sunnah. Selamat, selamat ini orang. Dikarenakan sepanjang hidupnya penuh dengan perkara yang gelap, abu-abu, penuh dengan berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, bahkan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Sudah sangat dikhawatirkan orang semacam ini, di ujungnya nanti dia jelek. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Diberi taufikul hidayah, dia insaf, dia taubat, dan dikasih al-asal. Tahu dikasih asal, dikasih madu. Yakni di ujung kehidupannya dia betul-betul memiliki iman yang sahih, akidah yang sahihah, ibadah yang masya Allah dan amal yang saleh lalu mati di atasnya. Itu namanya madu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis, Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza habba al-'abda asalah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kalau mencintai seorang hamba, asalahu dikasih asal, dikasih madu di akhir hayatnya. Apa itu? Ya tadi itu. Di ujung-ujung kehidupannya manis dengan iman, dengan akidah, dengan ibadah, dengan amal soleh. Manis. Mati setelah itu. Kasih madu. Selamat. Dikarenakan sebelumnya dia luar biasa sisi kejelekannya. Di ujungnya dia selamat. Ini husnul khatimah ya. Ada lagi yang keempat. Yang keempat ialah orang yang merugi. Rugi. Sengsara, menderita, menyesal. Yaitu seseorang yang secara bahirnya barakallahu fikum dalam kehidupan sehari-harinya. Bagus. Ibadah. Beramal bahkan berilmu, bahkan berdakwah, mengenal Islam, bahkan mengenal sunnah, mengenal yang namanya manhaj salaf, pernah ngaji, gitu bahasanya, pernah taklim, pernah belajar Islam, pernah belajar sunnah, pernah mendalami yang namanya manhaj salaf, mendalami yang namanya syariah Islamiyah, mendalami Al-Quran, sunnah, ngerti ayat, ngerti hadis. Pernah. Bahurnya Masya Allah, amalnya itu semangatnya luar biasa. Secara bahir kita suka dengan dia. Kita mengharapkan kebaikan untuk dia. Alhamdulillah, fulan, tayyib, fulan khair, Masya Allah. Bahkan mungkin sebagian akan iri dengan amalnya, amalnya dia, iri dengan ibadahnya dia, iri dengan semangatnya dia. Barangkali. hak secara Allah. kita harapkan Alhamdulillah, lah khair ya kawan. Ternyata Allah menghendaki lain. Ternyata Allah menghendaki lain justru di ujung-ujung kehidupannya, di masa-masa akhir kehidupannya, error, oleng, terpelanting. Jatuh di dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dulu di atas sunnah, sekarang di atas hizbiyah bid'ah dulu di atas amal soleh ibadah kepada Allah sekarang alal alal maksiyah alal munkarat dan yang lain-lainnya Allah musta'an ternyata di saat dia sedang terperosok dalam kemungkaran tadi, dalam kemaksiatan tadi, bahkan dalam penyimpangan-penyimpangan tadi, mati. Mati di atas kejelekan tadi. Nauzubillah min zalik. Ini yang namanya khasirin, minal khasirin, termasuk yang rugi. Sudah bagus, masya Allah di sepanjang kehidupan dia. Hah? Ya namanya orang nggak maksum. Tapi mayoritas yang ada pada dia kebaikan. Akhirnya perkara kebaikan. Tapi ternyata di ujung kehidupan dia, naudzubillah min zalik. Mati di atas penyimpangannya, di atas kemaksiatan dan dosanya bahkan mungkin mati di atas kesesatan bahkan kesyirikan dan kekufurannya naudzubillah min dzalik. Ya ada jelek. Mendapatkan suul khatimah dan dia menal khasirin termasuk orang yang rugi dan ruginya itu sudah abadi. Tidak mungkin lagi diulang kembali kesempatan yang telah lalu dikarenakan dia telah wafat dan telah mati di atas perkara yang uh, yang jelek tadi. Ini yang disebutkan dalam hadis diisyaratkan dalam hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasfiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha sungguh ada seseorang dia secara zahirnya mengamalkan amalnya ahlun nar jelek ini sepanjang hidupnya hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka itu kecuali satu zirok sehasta sebentar lagi mati. Ternyata takdir mendahului dia. Allah berikan dia taufiqul wal hidayah. Di ujung-ujung akhir kehidupannya, dia beramal dengan amalnya ahlul jannah. Maka dia pun masuk dalam surga. Ujungnya ini, tinggal sejengkal saja, sehasta saja, mati dia. Neraka ancamannya. Allah beri taufik beri hidayah insaf, istighfar, taubat dengan taubatan nasuha berganti dengan akidah, iman yang sahih, ibadah yang semangat, amal yang soleh, mati di atasnya. Manis kayak madu. Ini namanya orang yang salimin, ya, selamat tadi ya. Belum mengatakan lagi wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Juga ada seseorang yang bohirnya itu mengamalkan amalnya ahlul jannah. Artinya apa? Baik. Dan itu sepanjang hayatnya. Baik, Masya Allah, bagus. Hingga tidak lagi tersisa antara dia dan surga. Melainkan sehasta. Tinggal sedikit lagi. Hmm, sedikit lagi dia mati. Kita sudah mengharapkan kebaikan untuk dia. Mengharapkan kebaikan untuk dia. Ternyata di ujung hayatnya dia mengamalkan amalnya ahli eh, ahlun nar. Maka dia pun dimasukkan dalam neraka. Nah, takdir mengatakan lain. Allah menyimpangkan dia dari hidayahnya di ujung tinggal selangkah lagi, selangkah lagi mati surga tempatnya. Ternyata tadi mengatakan lain. Allah sesatkan dia, Allah simpangkan dia di ujung kehidupannya justru error, trouble, sesat, menyimpang, wa maksiat, wa ila akhirnya mati setelah itu. Maka dia termasuk minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Wis enak dari mulai awal udah bagus. Ya Allah tinggal selangkah lagi. Ternyata di error. <laughs> Ini dua poin. Dari dua inilah ditambahkan dua poin yang lain oleh para ulama. Ada yang minal faizin, ada yang minal halikin. Yang semuanya bagus dari awal sampai akhir. Yang semua jelek dari awal sampai sampai akhir. Tidak mungkin lepas dari empat kondisi ini siapapun orangnya pasti akan mengalami satu dari empat poin ini. Dan ini semua barakallahu fikum. Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu. Kita sebagai seorang insan, suara-suara sebagai seorang muslim bil khusus hanya dituntut untuk barakallahu fikum menjalankan asbab. Kami gitu. Asbab kerjakan sabab, upaya-upaya supaya tetap isi istiqomah. Jalankan asbab untuk senantiasa uh, di atas Islam Sunnah. Jalankan asbab supaya bisa nanti mendapatkan husnul khotimah. Asbab itu disebutkan dalam uh, Islam sabab sabab hidayah dijelaskan, uh, sabab sabab untuk bisa isi koma dijelaskan Asbab untuk bisa meraih husnul khatimah dijelaskan. Kerjakan itu. Upayakan itu. Juga dijelaskan pula sebaliknya. Sabab-sabab dia menyimpang. Sabab dia barakallahu fikum meraih yang namanya su'ul khatimah. Ditinggalkan. Ditinggalkan barakallahu fikum. Dengan upaya ini disertai dengan doa kepada Allah Azza wa Jal, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini, Insyaallah akan selamat. Akan selamat. Di antara sabab hidayah, lalu istiqamah, lalu husnul khatimah. Yang pertama jelas, al-iman. Al-iman. Harus punya iman dulu ya, ikhwan akidahnya harus sahih, prinsip imannya harus sahih. Al-iman. Di antara asbabnya lagi ialah al-ilmu. Dia harus memiliki ilmu syar'i. Dengan ilmu ini dia akan tahu mana yang iman, mana yang kufur, mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana hal, mana haram dengan ilmu. al ilmu di antara cara yang lainnya ialah barakallahu fikum al-mubadarah ilal a'mal. Bergegas, berlomba-lomba untuk beramal. Badiru bil a'mal kata Rasul. Hendaklah kau bersegera untuk beramal. Amal soleh. Dengan penuh keikhlasan dikerjakan dengan eh, sesuai dengan sunnah. Semakin Semakin banyak kerusakan di muka bumi, semakin banyak fitnah di muka bumi, maka semakin dituntut untuk kokoh imannya, kuat ilmunya dan amalannya. Besar pahalanya Barakulah fikum. Upaya yang lainnya lagi yang berikutnya adalah Barakulah fikum suhbatul akhyar. Berteman bersahabat dengan orang-orang baik. Baik semua sisinya, baik akidahnya, baik manhajnya, baik ibadahnya, baik dakwahnya, baik muamalahnya, baik akhlaknya, orang yang baik. Ini akan menentukan akan menentukan agama kita, menentukan prinsip kita. Rasul mengatakan dalam sabdanya ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Ya, maka ulfahnya, kecondongan hatinya harus kepada orang yang baik. Kepada arus sunnah, salafiyin, yang di atas sunnah dengan pemahaman salaf. Bersama dengan mereka, bergaul dengan mereka, majlis dengan mereka, ta'awun dakwah dengan mereka, suka dan duka bersama dengan mereka, tegah, eh, teguh, tabar, kokoh di atas sunnah bersama dengan mereka. Harus. Ini saya menentukan para fikum. Saya nggak menentukan. Dan doa terus berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik atau dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Secara umum iman amalus saleh. Iman amalus saleh dengan dasar ilmu dan sunnah. Itu kunci untuk meraih hidayah, meraih keisi komahan, dan meraih khusus khatimah. <clears throat> Di saat yang sama kita harus meninggalkan asbabul inhiraf. Sebab yang membuat kita menyimpang. Yang ujungnya nanti kita akan terpelanting. Ujungnya nanti akan meraih meresul khatimah. Di antara sebab penyimpangan ialah at-takalubu ala dunia. Sibuk dengan dunia yang akhirnya melalaikan kita dari akhirat, yang akhirnya membuat kita menghalakan segala cara, yang akhirnya membuat kita menerjang keharaman-keharaman agama hanya untuk dunia. Hati-hati. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan adanya fitnah yang begitu besar, bergelombang dahsyat, gelap, seperti serpian-serpian malam yang gulita, banyak makan korban. Beliau mengatakan di akhir riwayat, sebab orang tadi menyimpang di masa fitnah ya bi udinahu bi arabim minad dunia dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia hati-hati ya dunia imma harta imma tahta jabatan imma wanita harta tahta wanita itu dunia hati-hati ini diantara sebab orang itu oleng, menyimpang, barakallahu fikum, ujungnya sulh khatimah. <clears throat> Dan ini sabab yang sangat mengerikan. Tidak hanya awamun nas, orang-orang awam, orang-orang jahil yang terpelanting dengan sebab dunia. Eh, yang ini jangan ditanya. Yang namanya orang jahil menghalakan segala cara. Tapi ini juga merupakan sabab seseorang yang dikatakan alim. Alim alim, syekh, bahkan alim kabir, syekh kabir. Apalagi yang di bawahnya itu terpelanting. Dunia. Hati-hati. Dunia. Bisa jadi dalam bentuk hubur riasah, senang kedudukan. Bisa dalam bentuk hubur syuhrah, senang kemasyuran, Ha? Bisa juga dalam bentuk ha? teruji dengan seorang wanita jadi oleng ah, ya bukan kemudian uh, uh, merendahkan yang istrinya banyak bukan bukan bukan sangat dihancurkan bagi yang mampu tapi terkadang obsesi wanita itu membuat dia oleng ada yang yang, yang, yang demikian ada tapi yang istrinya banyak terus bagus juga banyak jangan yang ini dibahas Terkadang kena wanita oleh dia. Apalagi yang namanya harta benda. Ini tidak hanya memakan korban kaum awam, bahkan ini sebab utama terjadinya penyimpangan pada orang yang memahami syariat. Para ulama, para duat, dan yang lain-lainnya para itu. Anda perhatikan di Al-A'raf 175 dan setelahnya. Tentang ulama usuk. Ini ayat tentang ulama usu orang-orang dikatakan sebagai alim memiliki ilmu tapi dia rusak, dia jahat. Dia menyimpang. Disebutkan di ayat tersebut sebabnya. Al-A'raf 175 terselahnya. Allah mengatakan dalam firman dalam petikan ayat ketika menerangkan tentang tipe seperti ini sebab dia menyimpang walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Yang menyebabkan dia menyimpang menjadi pengikut setan, dia itu menghujam ke dalam perut bumi. Akhlada ilal ardi, menghujam ke perut bumi. Diterangkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid, ini menggambarkan betapa dia sudah terjangkiti penyakit hubbud dunia. Cinta dunia. Al-hirsu ala dunia, ambisius dunia. Digambarkan seperti orang yang tenggelam dalam perutnya bumi. Bumi itu dunia, dia tenggelam dalamnya. Bleng begitu. Ya wis, munyer dengan yang namanya dunia. Ini poin pertama yang langsung disebutkan dalam ayat ini. Sebab awalnya adalah dunia dulu sanjungan, pujian, kemasyuran, ketenaran, nama baik, eh, kemudian mungkin wanita, mungkin harta benda dunia, segala macamnya. Ini namanya syahwat. Begitu dia mulai merasakan enaknya dunia, lezatnya dunia, dan terjangkiti penyakit hobo dunia, dia akan khawatir kehilangan dunianya. Kok idah? umum barakallahu fikum. Seseorang itu kalau sudah seorang alim itu kalau sudah kena penyakit yang namanya cinta dunia, ambisi dunia, dia pasti dan pasti bicara tanpa ilmu. Itu pasti. Itu disebutkan sama, sama Ibnu Qayyim dalam bukunya Al-Fawaid. Pasti. Kenapa? Dikarenakan selera hawa nafsu dia yang terkait dengan dunia tadi, mau tidak mau berseberangan dengan prinsip Islam. Bimbingan Islam yang mulia ini rata-rata berseberangan dengan hawa nafsu, berseberangan dengan syahwat dunia. Nah, ketika dia terjangkit penyakit cinta dunia tadi, nabrak sana, nabrak sini. Itu pasti. Kalau dia khawatir dunia akan hilang, maka akan muncul poinnya kedua tadi. Wattaba'a hawahu. Dia setelah itu akan mengikuti hawa nafsu melemparkan syubhat demi syubhat. Maunya dia sih berdalih, ha, menyampaikan hujah supaya ini jangan diganggu gugat gitu loh. Tapi bukan hujah, dikarenakan nggak mungkin dengan dengan hujah, pasti dengan hawa nafsu. Maka muncul syubhat demi syubhat, fitnah demi fitnah, tabrak sana, tabrak sini, langgar sana, langgar sini. Itibaul hawa, syubhat. Ketika diruntut ujung-ujungnya ini kenapa saya kok jadi kayak gini? Tujuan ternyata dunia. UUD ujung-ujungnya adalah dunia. Hati-hati. Nah, kalau sudah ulama yang sesat karena dunia itu sangat rendah. Allah mengatakan setelah itu famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan dia kayak kalbun. Jangan terjemahkan ya. Jangan terjemahkan ya. Terjemahkan kok kasar banget. Apa kalbun? Apa kalbun? Allah mengatakan permisalan orang yang seperti itu kayak sangat rendah, sangat hina. Sangat rendah, sangat hina. Kenapa? Dikarenakan dia sesat dengan ilmunya. Seorang alim yang semestinya mengajari umat akan kebaikan-kebaikan, keisi komahan-keisi komahan, malah dia yang terperosok dalam penyimpangan-penyimpangan subhat-subhat. Malah dia yang mem, mem, apa, yang mengibarkan bendera subhatnya, bendera fitnahnya. Ditelusuri ujung-ujungnya lah gara-gara urusan dunia. Hati-hati loh. Ini Allah yang mengatakan demikian, pasti akan terjadi. Dunia baru subhat. Dan itu realnya dalam hampir semua masalah di ujung-ujung. Orang-orang khawarij mereka semuanya sejauh itu penyimpangannya. Sampai dikatakan sama Rasul dalam riwayatnya sallallahu alaihi wasallam sebagai kilabun benar kilabun benar Apa kilab? Jamak daripada kalbun. Apa tadi? Ah, kalbun kalbun neraka loh, Pak. Kalbun kalbun jahanam loh ini itu ternyata ujung-ujungnya adalah dunia. Mereka hanya menuntut yang namanya kekuasaan. Awal mula mereka muncul mengadakan demonstrasi, mengadakan yang namanya pemberontakan penguasa, mengkafirkan penguasa dan yang lain-lainnya. Anda tahu apa, apa slogan mereka ini? Hah? Mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah bahasanya hukum syariat, hukum Islam, tapi ujung-ujungnya kedudukan jabatan. Hakimiyah kata para ulama. Urusannya jabatan, kedudukan. Dunia bukan? Dunia. Itu kata para ulama, dunia yang mereka cari. Sampai sekarang ini. Nah, yang anti, yang demo, yang memberontak, yang aksi dan segala macamnya. Antum cari apa yang dia, antum lihat apa yang mereka cari. Apa yang mereka cari? Joko ya diem. Apa yang mereka cari? Ekonomi umat. Ya apa ya? Dunia bukan? Begitu dikasih yang namanya jabatan Diam seribu bahasa Ya apa ya? Ketika dikasih yang namanya gelontoran dana Diam seribu bahasa Yang tadinya menghujat sekarang memuji yang tadi beraksi sekarang melawan aksi tadi. Itu sejak zaman dahulu kala, zaman bahula dunia. Hatta orang-orang yang sebelumnya dia ada sunnah, mengerti mana salaf, kemudian dia terpelanting dalam sikap banyak subuhat dan fitnah, ujung-ujungnya adalah dunia. iya apa ya? ya sedikit banyak dunia. Nah yang di sebelah-sebelahnya antum ini yang sekarang lagi Masya Allah tenar-tenarnya ini. Dengan TV-nya, dengan radionya, dengan uh, eh, macam-macamnya, dengan channel-channelnya segala macamnya itu. Apa yang mereka cari? Kok diem? Apa yang mereka cari? Apa yang mereka cari? Pengikut, kemasyuran, ketenaran, segala macamnya. Ayo, ada kelas itu. Emang masuk kajian akhwat, boh yang rahasia, ketika akhwat intern dipublikasikan, set kemana-mana. Akhirnya salah ngomong, kena deh batunya. Hmm? Kajian akhwat, akhwat itu kan intern ya, artinya privasi. Kadang ngomongnya pun ceplos-ceplos dikarenakan umum khusus tempat taklimnya itu. Ngomongnya enak plas plos plas plos plas plos nyebut jebret ah, tokoh ah, nah, internasionalnya kaum Sufia. Ya. Jebret, Tauhud Mekah. Iya kan. Diposting, dus langsung ke dunia maya dilihat oleh dunia internasional. Lo ngamuk. Masalah. Tanyaan, kamu tuh ngapain pakai diposting segala itu? Dan juga yang lainnya. Al-Muhim. Itu semuanya adalah dunia. Sekarang untuk perhatikan arahnya mereka sekarang ini. Larinya kemana? Coba diam. Larinya kemana ya Pak? Antum camkan baik-baik. Larinya adalah ke politik. Dunia urusannya. Dunia urusannya ya al demikian. Allahul musta'an. Dan hatta yang detail sekalipun dari orang-orang yang yang terpelanting ini ketika ditarik ada saja yang satu ini. Ngomongnya jadi error dikarenakan uh, sudah dibangunkan rumah. Dibuatkan rumah sama si fulan dan alan. uh, rumah lagi nggak sembarang lagi. uh, nikah lagi, cik buatkan rumah lagi. Masya Allah. Kira-kira kalau saya nikah lagi dikasih rumah lagi tidak ya? Ya mungkin. Hah? nikah lagi, oh belum sempat. Baru dua yang dipikirkan rumah, yang ketiga belum. Hah? tapi nantilah. Ya membuatkan rumah ini, ya orangnya orang baik-baik. Cuma dia bukan orang yang alim, bukan orang yang mengerti agama dengan kokoh. Ya pengusaha lah, orang kaya lah, beruang lah ya para beruang-beruang yang ada itu ya. Tapi akhirnya ketika yang punya kemampuan fulus tadi itu berbicara ada maunya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika dia punya ide-ide tertentu yang mulai masuk ke ranah dakwahnya dia, nggak bisa ngomong. Nah, Pak Ustad, apa nggak baiknya begini, begini, begini, begini Pak Ustad? Uh, aduh, gimana ya? Jadi ini nggak beres ini semuanya ini nggak bagus tapi nanti kalau saya mengatakan Pak jangan Pak penyimpangan Pak diambil lagi di rumahnya nanti ini. Nah, ini bukan semata-mata rumah ini. Ini jaminan-jaminan setelah selama ini nih lumayan loh ini. Ini kalau kamu tadi cabut mangan apa ini? Ya semi-semi real, jangan sebut sama, sama siapapun. Semi-semi real. Hmm sudah dikasih properti nilainya 1, sekian miliar. Nah, itu kalau bagi yang punya bonus pas sedikit. Berapa? 2M, sama kayak kita orang 2 juta. Nah, antum 2M, weh, segerusat kayak mandi gerujuk-gerujuk, mandi uang kan gitu ya. 2M. Ini bukannya bukan, bukan berarti kita mengharamkan yang mubah, bukan. Tapi hati-hati. Seringkalinya ini semua membuat kita terkunci mulutnya. Kasih properti sekian M, sekian M, sekian M. Lalu yang satu ini kemudian ikut-ikutan intervensi dalam urusan dakwah. Intervensi dalam urusan manhajiyah. Itu yang berbahaya memberikan ide-idenya, memberikan masukan-masukannya, memberikan segala macamnya. Repot. Ditanya, "Saat fulan mahaluh?" Wah, oh, rajul ma'ruf indana. Ini orang yang kita kenal selama ini orang yang baik. Baik apa nih, kawan? Baik. Hah? Ngasih dunianya itu dia jadi baik. Dalam kata yang memuji ini dia seorang ustaz besar, seorang alim besar. Dipuji kan langsung naik ke awak-awang ini orangnya. Kah mengalahkan yang sekian tahun, sekian puluh tahun lamanya mengaji yang belum pernah ngasih properti. Jadi belum dapat tazkiyah dari Ustaz tadi. Hah? Siapa fulan? Oh, dia ditazkiyah sama Ustaz fulan, sama alim fulan, sama syekh fulan. Wah, sudah. Seakan-akan dia orang yang seorang salafi, yang sunni, yang kokoh, yang isi komah, yang masya Allah. Ternyata ya gitulah. Ketika diuji ya, Pak. Ternyata itu orang tersandung masalah. Nah, usaha dia ternyata tersangkut oleh pihak pemerintah. Berurusan dengan pihak kepolisian, berurusan dengan yang lain-lainnya. Akhirnya dijadikan daftar pencarian orang, DPO dan yang lainnya. bulut. Allahul musta'an. Ternyata dia memunculkan perkara-perkara yang aneh-aneh. Ya sudah. Mau tidak mau yang satu orang ini kalau udah kepikir hilang itu ya harus membela dia. Tabrak sana, tabrak sini, error, akhirnya jatuh. Hati-hati. Asbab yang paling membahayakan adalah dunia. Dunia yang membuat kita melanggar sekian banyak eh, syariat. Dunia yang membuat kita lupa dengan akhirat. Dunia. Ingat belakangnya ya, dunia yang membuat kita menerjang keharapan agama. Dunia yang membuat kita lupa dengan akhirat. Sebab yang namanya dunia mubah ya. Kalau nggak sampai ke sana, bagus insya Allah. <clears throat> Ditambah lagi ketika dia ini suhbatul asrar. Bersahabat, bergaulnya, bertemannya dengan orang-orang yang jelek. Entah jelek akidahnya, jelek manhajiahnya, jelek dalam cara dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Maka sangat mempengaruhi keadaan dia. Dengan riwayat di atas, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man Kecondongan dia kepada orang yang nggak beres. Hati-hati. Ini dua poin yang begitu mengerikan yang dengan mudah orang terpelanting dari hidayah, dari keisi komahan, dari sunnah Allahul musta'an. Kalau nggak dia sadari, semakin lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Akhirnya penuh dengan syubhat dan itibaul hawa. Mendompleng di atas syahwat dunia tadi. Barakallahu Al-muhim ini yang diharapkan. Masing-masing kita berupaya sekuat tenaga untuk menjalankan sabab. Sabab, sabab hidayah, sabab keisi komahan dan meninggalkan sebab sebab penyimpangan barakallahu fikum. Sambil banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla insyaallah taala <clears throat> akan diteguhkan hati kita oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang meneguhkan hati. Allah pula yang membolak-balikkan hati. Maka di samping hidayah di samping asbab yang kita kerjakan, kita harus senantiasa memohon kepada Allah zat yang membolak-balikkan hati untuk meneguhkan hati kita di atas Islam sunnah dan di atas husnu khatimah. Barakallahu fikum wallahu taala alamu bisawab. Gitu ya. Sangat dituntut ketika di masa-masa fitnah seperti sekarang ini barakallahu fikum. <coughs> Wallahu taala alam bisawab. Yang namanya fitnah pasti memakan korban. Itu pasti. Ada fitnah pasti ada yang terseret. Barakallahu fikum. Maka itu dijadikan sebagai ibroh pelajaran penting. Jangan sampai kita yang termasuk yang terseret. Yang sebelum-sebelumnya itu dikaji, dihayati. Kenapa kau si fulan jatuh ke sana? Kenapa kau si Alan jatuh yang sebelah sini? Kenapa kau si fulan jatuh ke fitnah satu ini? Ini semuanya modusnya mirip-mirip, tidak terlalu jauh. Ya pintu batil banyak. Tetapi terkait dengan asbabul fitan, asbab orang mm, di terpelan dalam perkara fitnah, tidak jauh-jauh. Ini, ini, ini, ini, ini, ini. Semua dijelaskan oleh para ulama kita semenjak zaman dahulu kala. Tinggal kita yang mencermatinya, tinggalkan dan mengerjakan asbabul hidayah wa taufiq. Allah. <clears throat> Nah, fallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Cukup insyaallah ya. Cukup insyaallah ya. Tidak terang benderang ini. pertanyaannya menusuk-nusuk ini. Jadi jawabannya Allahu a'lam bisawab Nasi. ini nusuk langsung gini. Barakallah itu. Ini yang tahu yang yang nanya ini berarti nanti. Poin pertama sudah ada yang jawab. Untuk saya pribadi nanti ada waktunya untuk menjabarkan. Gitu ya. Yang yang yang tahu yang tanya ini. Tidak tahu siapa yang tanya ini, <clears throat> Masya Allah. Adapun soal yang kedua ini, ya kalau ikut-ikutan nanti ada yang anggapnya politik. Tapi kalau dipandang dengan pandangan syar'i, insya lah Bas yang baru viral kemarin terkait dengan putrinya Bung Karno ini. Nah, iya. Ini bisa kalau kita jawab bisa ditarik, wah ini politik sih urusannya ini. Bisa. Gitu ya. Kalau dibicara bicara syariat, insya Allah antum antum yang telah ngaji tahu bagaimana hukum syariat. Ya apa ya? Ya, kalau antum nggak tahu repot ya kawan. Orang-orang awam di luar sana langsung bereaksi ngerti kok. Ini perkara yang mungkar. Masa atom nggak paham ini perkara yang mungkar? Nah, gitu ya. Jadi sudah terjawab dengan pengetahuan antum selama ini. Barakallahu itu. Ngoten nggih. Yang namanya mungkar-mungkar, siapapun yang mengerjakannya. <coughs> kalau itu. <coughs> ya kita hanya mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Ya berharap semoga, semoga dengan peristiwa ini kemudian kaum muslimin bangkit ghirahnya. Nah, semangat berislamnya sehingga mereka kemudian rame-rame nutupi istri-istrinya dan putri-putrinya dengan hijab yang syar'i. Kan gitu ya? Amin. Itu yang kita ambil mudah-mudahan demikian. Dan yang kedua semoga dengan peristiwa ini barakallahu fikum akhirnya masyarakat yang tadinya melihat akhwat-akhwat, umahat-umahati yang bercadar itu menjadi familiar dengan mereka. Gitu kan begitu. Itu yang kita harapkan. Karena di banyak tempat masih eh, mandangnya sebelah mata dengan yang ada ini. Tapi semoga tidak menjadi pembenaran teroris gitu ya, Bagaimana mau juga di Indonesia ini dikait-kaitkan antara cadar dan teroris kan gitu ya. Eh, yang yang kita harapkan yang baiknya jangan yang buruknya gitu. بارك الله فيكم والله تعالى أعلم بالصواب Bagaimana terkait dengan Ummu Abdillah putri Asyikh Muqbil bin Hadi rahimahullah saat ini? Jawabannya wallahu alam. Wallahu alam. Dari mulai semenjak fitnah yang menimpa Damaj ya, sama Al-Hajuri Sampai detik ini saya pribadi tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Allah alam kemana. Tidak ada postingan, tidak ada statement, tidak ada tulisan, tidak ada apa. Ya sudah kita hukumi beliau sebagaimana sebelumnya. Dia sebelumnya dikenal baik, dipuji oleh ayahnya sendiri. Eh, termasuk putri yang dibanggakan sama Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah. Barakallahu <clears throat> Sampai ada kejelasan masalah ini. <clears throat> Sebelumnya pernah disinggung <clears throat> rame-rame fitnahnya Ma'bari dengan Husa itu di Yaman. Al-Imam dengan uh, sekutunya itu. Sebab ada yang memposting mempertanyakan tentang Mu'abdillah ini. Jadi ada yang melihat kita kepingin tahu apa mau kifnya dia. Gitu. Tapi ya semata-mata itu tapi tidak ada sedikit pun la suara wala bisikan wala gesek, enggak ada. Sehingga Allah alami sebab kita nggak mungkin untuk menjawab terkait dengan bab ini barakallahu fikum. Kalau buku-bukunya secara umum bagus. Buku yang dibawakan nasihat Nisa bagus dipuji. Beliau juga punya <clears throat> kitab yang lainnya lagi uh, tentang tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu uh, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Uh, udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Terkait dengan masalah langkah-langkah setan. Tebal bukunya setebal kitab yang pertama tadi. Bagus. Ya Allah alam terkait dengan yang ini kita akan bisa menjawab. Barakallahu fikum. Contoh amalan apa yang menjadikan madu bagi orang yang akan meninggal? Semua amal soleh. Semua amal soleh. Yang jelas dia sebelumnya sudah bertaubat dengan taubat dan nasuha. Jadi dia ya tinggalkan semua masa lalu. Sudah. Dia membuka baru membuka lembaran baru yang putih. Barakallahu Dengan semua amal soleh. Dan orang tahu itu. Orang tahu itu, masya Allah. Kok berubah ya Pak Fulan? Masya Allah begitu. Belum lama orang itu tersentak dengan kondisi yang berubah tadi itu mati. Entah dia mati sedang sholat atau dia mati sedang e, kalau dulu jihad fisabilillah atau dia mati ketika dia sedang membaca Al-Quran atau dia mati di safarnya dia menuju ke tempat taklim atau yang lain-lainnya. Artinya manis. Betul-betul diakhiri dengan perkara yang manis para Semua amal soleh. Masya Allah. Ya wis, terakhir ini ya. Iya, cocok doa-doa gitu. Nanti kalau panjang-panjang nanti yang mubahatnya gak dapat bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon nasihatnya ala Ini tak bacakan tok cukup insyaallah ya, Pak. Ini menasihati cuman saya suruh baca ya, kita dulu salafiyin punya cita-cita untuk membangun masjid atau musola yang dengan sarana tersebut kita bisa bertakarub kepada Allah Azza wa memakmurkan dengan salat berjamaah, taklim yang ditegakkan di atas sunnah dan jauh dari bid'ah-bid'ah. Alhamdulillah semua sekarang telah terwujud nikmat yang begitu besar. Nah gitu ya. Nah sekarang kita Masya Allah terwujud. Luar biasa. Bagus lagi. Dua lantai lagi. Oh, di lantai dua gitu ya. Masya Allah. Afwan Ustaz. Namun ada sebagian kita yang terkadang lalai dengan nikmat yang besar tersebut. Dalam kurung, dalam hal satu jamaah. Kok lebih suka jamaah di masjid kampung-kampung daripada masjid yang dibangun salafiyin. Padahal jaraknya nggak jauh. Yang kita tahu masjid kampung tersebut rata-rata ya jauh dari sunnah. Jamaahnya campur baur, manhajnya segala macamnya. Mohon dinasihati. Cukup dengan diwajakan sebagai nasihat. Cuman dirinci keadaannya. Paham ya? Kalau terkait dengan hukum masa yang memakmurkan masjidnya harus sunnah, masjid salafi, dengan apa yang dibawa dimakmurkan? Oh, yang namanya salafi itu suka dan duka bersama dengan salafi Hati dia akan ter, ter, terikat dan tergantung dengan tempatnya salafiin. <clears throat> Jauh ya ditempuh dengan sepeda motor 5-10 menit Tidak terlalu jauh Nah gitu ya apalagi cuman dengan jalan kaki 5 menit Tidak terlalu jauh Nah mestinya ya dimakmurkan Namun ada kalanya ketika kita sholat di tempat kampung itu ada faedah di situ Ini pengecualian ya Di antara faedahnya adalah di situ kita bisa mengembangkan dakwah. Kita bisa mengembangkan dakwah. Kita termasuk orang yang punya pengaruh. <clears throat> bisa mempengaruhi. Kita memiliki akses untuk bisa mendakwai orang-orang kampung. Nah, entah dengan perilaku kita, dengan muamalah kita, entah dengan majalah, entah dengan buletin, eh, entah dengan dengan yang lain-lainnya. Dan ada hasil di situ. Nah, yang seperti ini para Kalau dengan niatannya hanya seperti ini bagus. Tapi seperlunya saja. Selebihnya kepada Ahlussunnah wal Jamaah Salafi. Dipahami ya? Ini penting. Sehingga di tempat-tempat yang yang ada itu Salafin tersebar dan masing-masing membawa berkahnya. Membawa dakwahnya. Bagus. Tapi kalau tidak, pengaruh tidak, mempengaruhi tidak, dia terpengaruh. Jangan. Eh, Ketemu tempat yang baik, ke tempatnya harus sunnah salafin, barakallahu fikum supaya tenang jiwanya itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga la ifrat wala tafrid. Sehingga yang asal di masjidnya harus sunnah, ada yang di tempat yang lain ada misi di sana. Misi dakwah, ta'liful qulub dan segala macam. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Nah, ini Mesti ada pada kita para klafik. Saya juga begitu. Sama saya belakangan persis satu dua rumah langsung musola saya, musola kampung saya. Padahal nggak jauh dengan pondok, sama aja. Pondok juga paling selangkah dua langkah, yang ini satu dua langkah. Seringkali di pondok, terkadang di situ. Ya, ya tali berkulub, ya dengan masyarakat, tak ketemu dengan mereka, atau juga ada andil di situ kita orang alhamdulillah eh, family-family kita yang di situ yang banyak bantu ya mbahnya kita sendiri nah, eh, terus juga pernah membantu mereka atau segala macamnya taklif sehingga dengan harapan masyarakat sekitar tadi itu sama kita positif itu dah misi tapi sesekali tidak nah, terus enggak sesekali sesekali Nah, ini sesekali kok punya pengaruh dirindukan. Itu bedanya. Punya pengaruh loh ya, dirindukan. Itu lihat kita orang langsung, uh, kemana aja? Gak pernah kelihatan, mau oh, gini gini. gini. Nah, ngobrol ya enak. Gitu. Nah, langsung, waduh, Ustadz melayang terus gitu. Waduh, menjermati juga orang kampung kita ini. <laughs> Alhamdulillah, ada interaksi yang baik dengan mereka, ada misi dakwah di situ. Adalah bas. Tapi kalau tidak ada misi dan ada yang lain, ha, kata baca harus sunnah salafin makmurkan lagi. Jangan jamaah, jangan yang lain-lainnya, barakallah fikum. Sementara cukup demikian insyaallah ya. Perasaan saya jam setengah saya bicara ini. Sak jam setengah lagi. Sama dengan antum dauro pagi jam 10 sampai jam setengah 12. Luar biasa. Cuman diganti bakda subuh sampai jam 7 kurang. Mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan taufikul hidayah kepada kita semua dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keteguhan, keistiqomahan kepada kita semua.